antaranya pelajaran-pelajaran ditulis di situ bahwa kubur-kubur para wali adalah berhala-berhala model Masya Allah Subhanallah orang-orang seperti ini tidak layak hidup ya tidak layak hidup jadi hati-hati wahai bangsaku yang mencintai, hati-hati sama orang-orang seperti ini dan hati-hati pula di zaman-zaman ini banyak KBIH KBIH ya mereka-mereka membuat buku manasik dan di sini ada salah satu buku manasik yang dicetak oleh KBIH yang ada di Surakarta dia mengatakan kesalahan ketika berada di kota Madinah ini KBIH Islam mengaku bahwa kesalahan ketika berada di Madinah adalah meyakini bahwa ziarah ke kubur Nabi Muhammad merupakan bagian daripada manasik haji. Astagfirullahaladzim. Ini salah kan? Jadi kalau pergi ke Madinah, ziarah kepada Rasul salah. Ke Madinah itu niatkan untuk pergi ke Masjid Nabawi. Ini orang-orang yang otaknya itu kalau dibuka isinya itu sekrup Isinya tidak ada otak itu. Otaknya hilang. Ini orang-orang gila. Ini bukan orang-orang yang sadar. Dia tidak tahu bahwa dia itu berangkat haji itu karena mengikuti Nabi Muhammad. Dia berangkat ke Mekah dan Medina Mekah, kota Mekah ini tidak mungkin didatangi setiap tahun sekian juta manusia kecuali Nabi Muhammad manusia-manusia sombong. Jangan kalian merasa bahwa kalian yang tidak ziarah ke tempat Nabi Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammad yang tidak ingin memandang wajah kalian. Jangan kalian merasa bahwa kalian yang hebat. Di sini dikatakan salah satu kesalahan pula kalau di Madinah berdoa menghadap ke makam Rasul. Wahai subhanallah. Rasul sendiri mengatakan sunnah seorang imam kalau berdoa setelah sholat jamaah, imam itu menghadap kepada makmum. Sunnah. Menghadap sama makmum aja dikatakan sunnah bagaimana menghadap ke makam Rasulullah. Ini akal-akal yang kurang, Masya Allah, perlu juga akal Sekrup di Dan dibuka izinnya sekrup tahu, tempe, sekrup tahu, tempe. Kalau ada orang waras. Orang tidak sehat, otaknya tidak waras, ngaku dirinya seorang ulama. Eh, ini medeni. Wahai hadirin dan hadirat, terutama, terutama Mas itu. Kalau berangkat haji, jangan pergi manasik ke tempat orang gila-gila ini. Kalau sampai di dalam manasik itu ada pelarangan untuk kita berziarah ke makam Rasul, tinggalkan manasik itu. Tidak usah ikut orang-orang seperti itu. Itu orang-orang yang dilahmat oleh Allah karena dia tidak ada cinta dengan Rasulullah manusia yang akan menyelamatkan manusia yang lain, manusia yang akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Di situ ziarah dilarang oleh mereka. Uh, so turun Turun, Kayak ini kok mau hidup. Jangan ngaku cinta Rasul, jangan ngaku umat Rasulullah. Bagaimana ada anda mengaku pengikut Nabi Muhammad sedangkan ada tidak cinta dengan Nabi Muhammad? Bagaimana Anda mengatakan bahwa saya adalah pelaku sunnah Nabi Muhammad sedangkan Anda tidak ada kerinduan dengan Nabi Muhammad? Oh, oh Anda adalah penipu besar. Kalau ada orang yang mengatakan saya ini mengikuti sunnah Rasul tapi tidak solawatan, bohong itu. Solawat silahkan mau model apapun silahkan. Dia mungkin mau solawatan, tidak mau pakai terbang, tidak apa-apa. Yang penting solawat, tidak misui wong solawat. Agar ada orang solawat tadi katanya menggonggong. HP itu ada tontonan apa tontonan lah utek set grobilan ngono oh, Ayo ya ngono ta apa iki lho pasar induk di diwiruwun aja bodo-bodo terus senajan mau pasar basa Jawa gitu walaupun orang pasar tetapi siap untuk menyintai Nabi Muhammad walaupun orang pasar yang dikatakan manusia yang melarang jarak kubur Ya Allah berkat malimu ini Ya Allah kan jalan Gusti Allah Ziarah ke Rasulullah SAW Hadis Rasulullah sendiri yang mengatakan Barang siapa yang berziarah setelah seperti aku Dia ziarah seperti dia waktu meninggal Waktu ziarah seperti waktu hidupku Sama Bagaimana Rasulullah itu yang kowe Kowe itu sanggup murah enak Kencing ini, Tak ada yang apa apa? apa tidak boleh-boleh orang jalur mau minta sama Allah tuh mau minta ya Allah saya minta langit tidak apa-apa minta terserah saya kayak itu mana kayak minta Allah menjawab Udhuni astajib lakum kata Allah ya Allah pakai cuman pemberiannya sama Allah didelok saya dalu alfa <laughs> wis dia tak terima pun tak terima doa anda saya terima tapi saya deposit sekarang belum waktunya kalau kamu saya kasih alfa tiap bulan bingung bayar pajak kan gini kan tukang pacul minta alfa tukang pajak ini paling enggak ya Honda 76 sing lakune peloto kuwi lho kuwi urip kampret mati gitu Honda 76 setiap hari mikir pajak ku akhir bulan pajaknya piye. Mau nyupir oleh so nyupir nabrak lama nabrak rene. Kok apa Akhirnya ya sudah. Jadi sama Allah ini ditunda, ditunda sama Allah demi keselamatan orang ini tadi. Gitu loh, paham ya? Jadi tidak usah iri. itu saya, saya yakin saya sudah deposit sekarang mungkin tidak dapat, ayo coba kalau tidak percaya orang pasar itu tambah dungo, sistem dungonya pasrah. Mesti, kalau tidak saat ini akan datang, pasti akan menerimanya. Tidak mungkin tidak. Allah itu pemberi. Allah tidak penting. Cuma gitu tadi awalnya diri ini pun dengar oleh awal mungkin sombong Lalu pejabat itu alpat yo ya, enak lah, musuh kiri ada, parkirnya ada. Lah ini mau parkir di mana? Di tengah jalan cekal polisi. Jadi pada bayar nek gerek menaik ngono ruwet malah ora iso turu dikiri alpa. Subhanallah. Saya tanya sama Bapak Abang Becak, Abang Becak itu tidur lebih ikhlas tidurnya daripada pejabat. Abang Becak itu sambil kakinya satu di ditaruh atas, yang satu di bawah, celananya itu kadang dia buka-buka sini, ya isi sekali bawah ada angin. Itu sama morok, eh, nah, pagi banget pagi jenengan tilem dek wong itu pripun wah kowe enak banget jelas enak isis saka ngisor barang enak angin dhuwur angin ya isis pak kowe enak pasti lah tidak enak bagaimana toh memang saya tidak ada yang saya pikir wah itu kuncinya <laughs> ya wis aku tuh nggak tahu kowe orang orang mikir belas soalnya apa dia tidak pernah mikir kepingin tidur di spring bed lah kita semua sini kamu kita sini kamu akhirnya apa itu itu sampai kok ISIS bebas ah, ISIS ISIS ISIS kuwi lho nek ISIS kuwi sing iso mateni ISIS iso kok ISIS itu bahasa Indonesia eh bahasa Jawa itu semilir ISIS kenalannya itu ISIS bukan ISIS-ISIS sing ngamuan kuwi ISIS ngamuan itu rasa mbok urusi urut ora waras-waras gitu Nek menungso patene ini, ini ono kok kok galak manusia ya. ini isi sih wah bisa bikin nah itulah makanya jangan pikir macam-macam pikirnya istaghil birabbak kerjakan apa yang untuk Allah dan apa yang ada pada dirimu jangan pikir tak ego beliau ya bebe mau bini tolong aku orang mau bela itu mulai pikir berarti mulai kekelompok wah enak ya tadi ya, ambil yang mati urip bisa Tuhan Allah ya bapak dan ibu tadi saya titip cuma itu dari bagaimana kita harus mengantisipasi anak cucu kita jangan sampai kena tentang hal-hal yang tidak jadi tentang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah jadikan kita ahli sunnah wal jamaah sekolah-sekolah yang tidak ikut ahli sunnah wal jamaah jadi leboni KBIH-KBIH yang tidak ikut ahli sunnah wal jamaah tidak usah diurus singkir ke kabeh saya pokoknya harus mengikuti apa yang disampaikan para leluhur saya leluhur kamu itu mau neraka kabeh sering kabeh biar leluhur saya ini merokok. aku tak perlu ini merokok kalau leluhurku lah kok kue leluhurku mati sujud Aku anggap merokoknya kamu akalmu nek sekrup jadi kita lihat para wali songo itu meninggalnya gak seperti apa lah kamu ini meninggal belum tentu sama ngerti meninggal kok koyo ya bel sok nyalah ya hati-hati bismillah jangan sok nyalah desing liane. liyane Mikut ahli sunnah wal jamaah Senajan orang tua tidak bisa mendidik langsung Titipkan ke madrasah atau pondok-pondok pesantren Yang di dalamnya mengikuti cara ahli sunnah wal jamaah Jangan ikut sing aneh-aneh Jangan ikut saya pun juga menyampaikan ke pemerintahan dimanapun sah Indonesia, sama anak dan bangsa. Tanpa sholat dari presiden sampai lurah harus sisa sholatan kabeh. Ini orang Indonesia. Kemarin itu presiden desnya apa apa? Setiap hari sholawat 15 <laughs> kelurahan lurah ini sholawat 5 orang pelaku pelaku. 15 ribu loh sibuknya kaya apa tiap hari 15 ribu sholawat presiden ya syukur-syukur presidennya jadi selamat sholawat di pendino itu ngatus itu cukup lah serasa agak-agak nek rutin kalau tidak izinkan semua kalau bisa suruh ningali pasar itu selama enak masalah ya sedikit-sedikit lah